Kita bisa bermajlis di tempat ini dan juga ikhwanna di Aceh sana dimudahkan untuk kita bisa bersama-sama mendengarkan ayat dan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala semoga majelis kita ini dimudahkan untuk menjadi majelis yang mubarakan, marhuman, dibarokai dan juga dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah pembahasan tentang hakikat kebahagiaan. Hakikatus sa'adah. Kita semuanya ya sebagai seorang muslim tentu memiliki harapan, memiliki cita-cita untuk menggapai kebahagiaan. Dan itu bukan hanya orang-orang muslim. Jami'an nas. Semua manusia. Semua menginginkan as-sa'adah, semuanya menginginkan kebahagiaan. Ya. Rahatul qalb, lapangnya jiwa, ya. Ketenangan, jiwa, lapangnya dada. ya. ya insyirahus sadr wa tumakninatul bal ya lapangnya dada tenangnya pikiran ya kebahagiaan itu sesuatu yang dicari oleh seluruh manusia na'am akan tetapi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah tidak setiap orang yang mencari itu mengerti jalan. Tidak setiap orang yang mengerti jalan juga diberi taufik untuk menempuhnya. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah wajib untuk senantiasa mengingat bahwasanya as-sa'adah kebahagiaan itu minallah dari Allah Jalla wa ala yutlabu minallah dicari dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala dia telah menetapkan jalan untuk mendapatkan sa'adah Tariqatu sa'adah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan ya telah dijelaskan oleh Allah Jalla wa ala ya telah disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ya. Eh, kita perlu mengetahui anwa as-sa'adah. Jenis-jenis sa'adah, jenis-jenis kebahagiaan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah beliau menyebutkan anwa' as-sa'adah jenis-jenis kebahagiaan As-sa'adatul ula jenis kebahagiaan yang pertama kata Ibnul Qayyim adalah sa'adatun kharijiyatun an dzatil insan sa'adah kebahagiaan yang sifatnya kharijiyah kharijiyah di luar zat insan perkara-perkara yang menjadikan seorang bahagia, menjadi seorang senang, menjadi seorang suka yang perkara-perkara itu di luar zat manusia Naam. Kata beliau, wahia sa'adatul mali wal jah wa Watawabi'uhuma wa Yaitu sa'adah yang sebabnya adalah al-mal, harta. Wal jah ya. Kemuliaan, kedudukan. Naam dan yang mengikutinya. tidak dipungkiri bahwasanya orang akan bahagia dengan harta yang dia miliki. Az-zahab wal fiddah. Naam. Dan memang Allah Jalla wa ala telah menjadikan hal itu ya sesuatu yang disukai oleh manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i al-ayah. Telah dijadikan indah pada manusia ya. ya. kecintaan kepada ini semuanya asya kharijiyah perkara-perkara yang di luar zatnya istri anak ya. harta rumah ya perkebunan pertanian ya. orang suka ketika dia punya perkebunan yang luas ya, kebun korma yang luas Ya. Kalau di negeri kita ini sawah yang luas atau kebun duren yang luas, apalagi durennya banyak. Ya. Suka dengan mal, dengan harta, al-jah, watawabi uhuma. Tetapi ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah Kebahagiaan ini Yang sebabnya adalah perkara-perkara yang di luar zat manusia ini mestinya kita sadar itu adalah sesuatu yang dipinjamkan dan tidak selamanya bersama dengan seseorang. Kata Ibnul Qayyim, bal hiya musta'aratun lahu min ghairihi. Fayazulu bistirdadil ariyah. Bisa hilang kalau diambil pinjaman ini fabaina almar'u biha sa'idan malhudan bil inayati marmuqan bil absari id asbaha fil yaumil wahidi adzal min watati biqa' Orang yang bahagianya dengan ini ya bisa jadi dalam satu hari kata Ibnu Qayyim hilang ini semua kebahagiaan. Fabaina almar'u biha sa'idan ketika seorang itu dengan ini semuanya sedang senang-senangnya malhudhan bil inayah selalu memperhatikan, menjaga ya. marmukon bil absar ya mata-matanya memandang dengan ya suka. Idh tiba-tiba asbaha fil yaumil wahid bisa jadi dalam satu hari habis ini semuanya. Naam. Antum bisa membaca kisah yang Allah sebutkan dalam suratul Kahfi. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini al ayat kami membuat permisalan tentang dua orang. Ya. Yang salah satunya memiliki dua kebun, sebutkan sifatnya dalam Al-Quran. Ya. Tampak bagaimana orang ini suka, bahkan berbangga, menyombongkan dirinya, kekayaannya. Nah. Sampai dia tidak sadar itu akan hilang. Naam. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimu li nafsihi. Masuk ke kebunnya dia mendolimi dirinya. Dia tidak menyangka itu akan habis. Saya tidak menyangka ini kebun akan hancur dan binasa selama-lamanya. Dan seterusnya. Kesombongan ya di tengah kebahagiaan karena harta yang dia miliki, kebun yang dia miliki. Namun dalam satu malam hancur itu semuanya. Juga kisah ashabul jannah ya. Yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan kebun mereka ya. Dalam satu malam ya. Ini semuanya contoh. Demikian pula korun dengan emasnya, peraknya, semua yang dia miliki, aljah, yang juga Allah kisahkan dalam Al-Quran. Ini tiga contoh kisah yang disebutkan Al-Quran. Orang-orang yang mereka merasa itulah kebahagiaan namun dalam waktu yang sekejap Allah tenggelamkan korun, rumahnya, hartanya, ahlnya. Ini hakikat sa'adah kharijiyah. Hakikat sa'adah kharijiyah. Naam. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa yuhka an ba'dil ulama' أنه rakiba مع تجار fi مركب فانكسرت بهم السفينة fa asbahu عز izzil ghina fi الفقر dihikayatkan ada sebagian ulama alim punya ilmu melakukan perjalanan bersama dengan beberapa orang kaya, tujar orang-orang kaya, kemudian naik perahu tiba-tiba paraunya ini hancur atau rusak sampai harta yang dibawa oleh tujar ini tenggelam, hilang. Seketika itu juga yang tadinya mereka bahagia karena kekayaannya menjadi ya berada pada fi dzulil faqri dalam keadaan fakir. Nah, zalil hina, dia merasa sengsara karena kebahagiaan dinilai dari harta, sementara hartanya sekarang nggak ada. Wa wasalal alim ilal balad. Sampailah mereka rombongan ini ke sebuah negeri. Fa ukrima wa kusida bi anwa ituhaf wal karamat. Ternyata yang disambut adalah alim. Orang alim ini yang disambut. Disambut oleh orang, ya, dimuliakan, berkumpul orang di hadapannya yasalun bertanya dimuliakan al alim ini sementara orang kaya tidak yang mau diambil apanya bertanya tidak ada ilmu yang dia miliki ya. yang dimuliakan adalah al alim falamma aradur ruju' ya. sampai beberapa waktu Datanglah saat mereka semuanya kembali. Orang-orang kaya ini yang tadinya ya, di negerinya mungkin masih punya harta. Al-muhim dalam safar itu mereka menjadi miskin. Falamma aradur rujuk ketika mereka akan kembali ke negeri mereka, tujar para pedagang ini berkata kepada seorang alim, "Halaka ila qaumika kitabun au hajatun?" Kita mau pulang ini. Apakah kamu punya surat atau kitab yang ingin disampaikan kepada keluargamu atau hajat apa akan kita sampaikan. Faqala maka alim ini mengatakan, "Na'am, iya. Saya punya pesan. Taquluna lahum. Coba sampaikan pesan saya kepada mereka. Idza ittakhadtum malan fattakhidhu malan la yughraq idan kasaratis safinatu." Jika orang memang ingin harta, kalau kalian ingin harta, carilah harta yang tidak akan tenggelam ketika apa namanya perahu itu rusak. Yang dimaksud adalah al-ilmu. Itu harta yang tidak akan tenggelam ketika barang-barang yang sifatnya duniawi itu tenggelam. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah sa'adah yang pertama ya, sa'adah al-khari al-kharijiyah yang disebutkan oleh al Qayyim rahimahullah. As-sa'adah kata Ibnu Qayyim Kebahagiaan yang kedua, as-sa'adatu kebahagiaan yang kedua adalah sa'adatun fi jismihi wa badanih. Kebahagiaan yang sebabnya adalah apa yang ada pada jasadnya, jismihi jasadnya, badannya. Ya. Langsung bersinggungan dengan zat badannya. Kasih hatin seperti sehatnya dia. Ya. Wa'tidali mazajihi wa tanasubi a'dha'ihi pikirannya yang sehat ya tubuhnya yang kuat ya wasofai launihi jernihnya kulitnya, ya, ganteng, putih, ya, kuat, nah, perkasa. Kalau gulat menang, ini kan kebahagiaan. Ya. Jadi teringat kisah Rukana. Rukana, pegulat yang sangat terkenal di masa jahiliyah, yang kemudian masuk Islam. Nah, tentu merupakan kebahagiaan ketika tersohor sebagai pegulat ulung dan masyhur. Tidak pernah ada satupun yang mengalahkan Rukana dalam gulat. Selalu menang. Tidak pernah ada yang mengalahkan. Buadanya kekar, tinggi, besar. Ya. Yauminal ayam suatu saat ketemu Nabi Ali Shallallahu Wassalam. Kemudian bergulat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata Rukanah ini jatuh. Ya. Dikalahkan oleh Nabi, dijatuhkan oleh Nabi. Seakan Rukanah tidak percaya, nah, mosok saya kalah. Ayo lagi. Gulat lagi dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua kalinya. Ternyata juga kalah lagi. Masih penasaran, masuk yang ketiga gulat dengan Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan tetap dia kalah. Kemudian Rukanah mengatakan yang maknanya, ya Muhammad, belum pernah ada seorang pun yang bisa menempelkan perutku di bumi ini selain engkau. Maka saya masuk Islam. Aslama Rukanah. Beliau kemudian masuk Islam ya, karena melihat ini min darahin di antara burhan ya, tanda kenabian Nabi alaihi salatu wassalam. Yang seperti ini kekuatan badan ya, kemampuan untuk apa namanya berkelahi, bergulat nah, tidak diragukan merupakan sesuatu yang menjadikan orang senang dan bahagia. Ya. Makanya jangan heran kalau orang ya mempertaruhkan nyawanya bahkan untuk berkelahi ya bergulat, bertinju ya dengan orang-orang yang mungkin lebih besar namanya, karena ingin mencari tadi namanya kebahagiaan itu. Namun ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, as-sa'adah yang kedua ini juga, as saadah saniyah ya. Itu tidak beda jauh dengan yang pertama. Meskipun lebih menempel pada diri seseorang karena ada pada zatnya. Namun ketahuilah bahwasanya manusia itu bukan hanya pada jasad dan badannya saja. Manusia itu tidaklah dikatakan insan kecuali dia punya jasad dan dia punya ruh. Nah, punya jasad dan punya ruh. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, "Wa hadhihi al-saqu bihi minal ula." Kebahagiaan yang sifatnya jasad dia yang kuat, yang sehat ini memang lebih menempel dengan dirinya walakin fil haqiqati kharijah an dhatihi namun hakikatnya tetap saja itu di luar dirinya sesungguhnya na'am fa innal insan insanun biruhihi wa qalbihi la jismihi wa badanihi karena manusia tidaklah dikatakan manusia kecuali juga karena ruhnya dan hatinya. Bukan jasad dan badannya. Tidakkah kita melihat Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersabda, ya, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian dan jasad kalian tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ternyata hati dan amalan yang amalan itu adalah musmir, tumbuh, muncul dari hati yang baik Ternyata itulah yang dilihat oleh Allah Jalla wa'ala. Adapun wajah, kita tidak punya kemampuan untuk berbuat. Kita lahir seperti ini ya seperti ini. Yang lahir kulitnya hitam ya hitam, ya. yang pendek ya pendek, yang rambutnya keriting ya seperti itu Allah beri. Naam layan duru ila suarikum wa ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum maka kembali lagi ikhwatil kiram, ya ini jenis saadah yang kedua yang ternyata juga kita bisa melihat hilang itu. Yang tadinya ganteng, ya, kekar, ya, lama kelamaan dia hilang ya kegantengannya, rambut yang hitam mulai memutih, gigi yang demikian kuat ya satu persatu mulai hilang. Nah, ya kalau hilangnya dari dalam dulu tidak kelihatan. Kalau tengahnya dulu bagian depan itu gigi seri, nah, kelihatan sudah ompong. Ya, terus, nah kulitnya mulai keriput, mulai bungkuk, Nah, hilang kebahagiaan kalau itu yang dijadikan patokan untuk mendapatkan kebahagiaan. Semakin tua sakit-sakitan, sesak nafas, batuk dan seterusnya. Nah, kemudian Ibnu Qayyim ya menjelaskan jenis saadah yang ketiga dan inilah yang menjadi pembahasan kita ya khawatir kiram. As-sa'adatu tsalitsah kata Ibnu Qayyim rahimahullah, as-sa'adatu tsalitsah Kebahagiaan yang ketiga kata beliau hiya sa'adatul haqiqiyah. Inilah sa'adah kebahagiaan yang hakiki. Naam. Yaitu kebahagiaan yang letaknya pada hati. hiya sa'adatun nafsaniyatun ruhiyatun qalbiyatun. Sa'adah jiwa, ruh dan hati. Naam. Apa itu? wahia sa'adatul ilmin nafi' wa samaratih yaitu kebahagiaan berupa ilmu yang bermanfaat al ilmu nafi' wa samaratih dan buah dari ilmu itu minal amali salih berupa amal salih inilah kebahagiaan yang hakiki Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa ini kebahagiaan yang hakiki? Kata beliau, fa innaha hiyal baqiyatu ala taqallubil ahwal. Karena kebahagiaan yang sebabnya inilah kebahagiaan yang baqiyah yang selamanya ala taqallubil ahwal apapun kondisinya dan situasinya. Ya. Yeah selalu menyertai ilmu an-nafi wal amalus salih ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh itu selalu menyertai di masa mudanya menyertai di masa tuanya juga demikian di masa mudanya ya di masa sehatnya di masa sakitnya di masa dia masih sendiri di masa dia sudah berkeluarga di masa dia belum memiliki anak di masa dia sudah punya anak dan punya cucu di masa dia fakir di masa dia miskin di masa dia kaya di masa dia menjadi orang biasa, di masa dia mungkin menjadi ya, orang yang memiliki kedudukan. Ilmu itu selalu bersamanya. Ala yani taqallubil ahwal fi jami'il awqat. Ya, ala taqallubil ahwal. Tapi kalau harta tidak selalu menyertai tadi. Jasad yang sehat juga tidak selalu menyertai. Tetapi ketika ya Kebahagiaan itu adalah apa yang ada pada hati berupa ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat wal amalus salih dan amalan saleh. Maka inilah fa innaha hiyal baqiyah. Inilah kebahagiaan yang baqiyah. Taib ala taqallubil ahwal. Apapun situasi dan kondisinya di dunia. Bahkan Hia kata beliau al-musahibah lil abdi fi jami'i asfarihi wa fi turihi. Bahkan ilmu nafi dan amalus salih kebahagiaan hakikiyah inilah yang selalu menyertai hamba al-musahibah menyertai lil abdi menyertai hamba fi jami'i asfarihi dalam semua safar-safarnya wa fi durihi dan semua negeri yang dia lalui as tiga negeri. A'ni yang aku maksud adalah darat dunia, negeri dunia, wa darul barzakh, negeri barzakh, wa darul qarar, dan negeri kekekalan setelah dibangkitkannya manusia min qabrihi dari kuburnya. Naam. Tidakkah kita ingat ikhwatil kiram dengan sabda Nabi yang lain, ikhwan? Yatba'ul mayyit salasah. Mengikuti mayit tiga perkara. Ya. Hartanya, keluarganya, dan amalannya. Hartanya mengikuti. Ya mungkin ya nah, ada harta yang mengikuti mobilnya, keluarganya juga mengikuti. Nah, yatba'ul mayyit fi qabrihi ketika menguburkan dia amalnya juga mengikuti namun yarji'u isna, isnan dua perkara kembali wa yabqa wahid satu ditinggal hartanya berpindah kepada ahli waris subhanallah ikhwan sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh seorang dalam kehidupan hotelnya rumahnya tanahnya. Begitu mati berpindah kepada ahli waris. Warosah. Nah, hartanya meninggalkan dia, keluarganya juga demikian. Mungkin masih teringat sehari, dua hari, tiga hari. wabah dalik sesudah itu lupa. Kalau bukan anak soleh, sudah tidak mendoakan. Lalu apa yang bersama dengan hamba di alam barzakh? A'maluh amalan solehnya yang itu merupakan samarah min ilmihi maka kembali lagi yang menyertai dia ini adalah al ilmu nafi' wal amalus salih Ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, man rabbuka siapa Rabbmu? Orang yang beriman mengatakan Rabbi Allah. Ketika ditanya, wa madinuk apa agamamu? Dia menjawab, dinil Islam. Agamaku Islam. Dan ketika ditanya waman nabiyuk siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terdengar suara dari langit an sadaqa abdi, benar hambaku. Kemudian Allah memerintahkan agar kubur dilapangkan ya, sejauh mata memandang diberi cahaya. Merasakan nikmat kubur. Kemudian tiba-tiba datang seorang yang rupawan yang sangat eh, ya ini membahagiakan tiba-tiba datang ini orang ini tidak tahu dari mana datang ya. sampai ditanya oleh majid mana anta siapa kamu wajahmu wajah yang menggembirakan ya. kebaikan tampak pada dirimu apa kata orang ini dia mengatakan ana amaluka salih aku adalah amalan solehmu menemani di alam barzakh sebagaimana di dunia juga selalu bersamanya qiraatuhu lil Quran bacaan dia Al-Qur'anul Karim qiraatuhu lil ilm ya, salatnya ibadahnya yang lain itu yang menyertai dia di alam barzakh dan juga nanti di negeri akhirat. Naam. Inilah ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah ya. As-sa'adah al-haqiqiyah. Kebahagiaan yang hakiki. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa biha yataraqqa fi ma'arijil fadli wa darajatil kamal." Wa biha dan dengan kebahagiaan yang hakiki ini yaitu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat wal amalus salih yataraqqa fi ma'arijil fadli wa darajatil kamal. Seorang naik ya, pada derajat-derajat kemuliaan dan kesempurnaan. Nah, berdasarkan ini yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah yang tentunya ini ya diambil dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya orang yang paling bahagia adalah al-anbiya war rusul. Orang yang paling bahagia adalah para nabi dan rasul. Kenapa demikian ikhwatil kiram? Karena ilmu yang mereka miliki adalah ilmu ya yang luas ilmu yang sempurna yang mungkin dicapai kesempurnaan oleh manusia. Ya Allah memberi mereka ilmu yang sangat banyak. Nah, Nabi Ali Shallallahu Wasallam bisa melihat apa yang kita tidak melihat dan bisa mendengar apa yang kita tidak mendengar. Qad ra'al jannata wan nar. Beliau telah melihat jannah, beliau telah melihat nar. Beliau berjumpa dengan malaika, beliau berjumpa dengan para nabi, para rasul dalam kejadian Mi'raj, Isra wa Mi'raj. Naam. Beliau dibukakan ba'dal umur al-mughayyabat, beberapa umur perkara-perkara yang gaib. Naam. Ara ma la taraun wa asma'u ma la tasma'un. Aku bisa melihat apa yang kalian tidak melihat dan aku mendengar apa yang kalian tidak mendengar. Wa qad sami'a kalama rabbina jalla wa ala. Beliau telah mendengar dengan kedua telinga beliau kalamullah firman Allah fahuwa kalimuh beliau adalah orang yang diajak bicara oleh Allah Jalla wa'ala langsung sebagaimana Musa alaihi salatu wasallam juga diajak bicara langsung oleh Allah Jalla wa'ala maka orang yang paling bahagia adalah al-anbiya war rusul para nabi para rasul terlebih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Dan juga amal soleh yang merupakan samarah dari ilmu itu. Naam. Kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa dibayangkan. Ya. Ketenangan yang luar biasa yang tidak bisa dibayangkan. Kelapangan dada yang tidak bisa dibayangkan. Betapa lapangnya dada Nabi Ali Shallallahu Wassalam keamanan yang luar biasa yang beliau rasakan imanihi billahi jalla wa ala dengan keimanan beliau kepada Allah jalla wa ala kesempurnaan tawakul Allah ya. kesempurnaan tawakal beliau kepada Allah kesempurnaan roja harapan beliau kepada Allah kesempurnaan khauf billah subhanahu wa ta'ala sehingga menjadikan beliau orang yang paling berbahagia Naam. Tidak ada yang lebih bahagia. Kalau dilihat rumah beliau, ya, jangan dibandingkan dengan rumah-rumah kita, ikhwan. Rumah kita lebih besar dari rumah Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Nah, rumah yang kecil, ya. Bahkan Al Hasan Al Basri, beliau pernah masuk ke rumah Nabi Ali Shallallahu Wasallam, hujratun Nabi Kemudian dia masuk, kemudian dia angkat tangannya. Ternyata tangannya menyentuh menyentuh apa namanya? E, atap rumah Nabi Ali salatu wassalam. Nah, Namun beliau orang yang paling bahagia. Beliau datang ke kota Madinah belum ada rumah beliau. Yang beliau bangun pertama kali adalah masjid. Beliau bangun Masjid Kuba. Kemudian beliau masuk ke jantung kota Madinah, kemudian beliau membangun Masjid Nabawi. Beliau tinggal di tempat sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu sebelum kemudian beliau berpindah setelah dibuat hujurat ya. kamar-kamar ya. itu adalah rumah-rumah Nabi alaihi salatu wassalam bukan itu yang menjadi patokan kebahagiaan kita semuanya kaum muslimin meyakini orang yang paling bahagia adalah beliau Ali salatu wassalam. Sebabnya adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ilmu nafi' wal amalu salih. Dan sungguh di dalam Al-Qur'anul Karim ya Allah Jalla wa'ala tidak memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu wa zidni ilma dan katakanlah wahai nabi rabbi zidni ilma ya Allah tambahkan untukku ilmu bukan rabbi zidni malan ya, atau rabbi zidni zahaban wa fiddatan tambahkan untukku emas dan perak tidak tetapi yang Allah perintahkan nabinya untuk meminta ziyadah kepada Allah adalah al-ilm. Wa qur rabbi zidni ilma dan katakanlah wahai nabi, berdoalah kepada Rabbmu, Rabbi zidni ilma. Dan Nabi Ali Shallallahu Wasallam selalu berdoa kepada Allah minta tambahan ilmu. Setiap hari, setiap pagi beliau berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala selalu ini Nabi meminta kepada Allah ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a Ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat Diminta yang pertama kali oleh Nabi Ali Sulatu Wasallam ilmu yang bermanfaat di awal hari, awalul yaum, sabahan di waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ya Allah. Beri aku ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba dan rezeki yang thayyib, wa amalan mutaqabbala dan ilmu apa wa amalan mutaqabbala dan amalan yang diterima. Qala ulama, berkata para ulama, kenapa yang pertama kali diminta adalah ilmu? Baru setelah itu memohon rezeki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Karena dengan ilmu itulah seorang bisa mengerti al-halal wal haram. Bisa berhati-hati dari syubuhat. Sehingga ketika dia mencari rezeki dengan cara yang baik. Meminta rizkon toyiba namun dia tidak mengerti ilmunya. Terjatuh kepada ghis penipuan, riba, muamalah-muamalah yang mengandung kezaliman maka disebut pertama kali ilmu karena dengan ilmu itu seorang biidnillah azza wajal mengerti bainal halali wal haram Dan dengan ilmu itu pula seorang bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Ali Shallallahu Wasallam, sesuai dengan yang apa Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Karena amalan mutakabbala, amalan yang diterima itu, ya harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah al-ikhlasulillah jalla wa ala. Ikhlas untuk Allah dalam melakukannya. Dan yang kedua, mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun ketika amalan itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, ya, beribadah kepada Allah dengan amalan yang muhdasat, yang dibuat-buat, al-bid'ah, muhdasatil umur, maka seperti dikatakan oleh Nabi Ali salatu Alaihi Wasallam, amila amalan laisa alaihi amruna fahuaradun." raddun." Barang siapa yang beramal dengan sesuatu yang tidak diajarkan, dalam agama ini fahuwa raddun maka amalan tadi apa tertolak fa subhanallah yang disebutkan pertama kali adalah ilmu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang tayyib dan amal yang mutaqabbala yang diterima Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akmalun nasi ilman wa afdalun nasi ilman. Orang yang paling sempurna ilmunya ya, dan amalannya. Maka beliau adalah orang yang paling merasakan kebahagiaan itu. Kemudian berikutnya ikhwatil kiram rahimah rahimakumullah. Setelah para nabi, para rasul, orang-orang yang paling berbahagia adalah ashabun nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat nabi ridwanullah alaihi majma'in. Kita juga tidak ragu. Mereka orang yang paling berbahagia. Badal anbiya war rusul. Sesudah para nabi dan rasul. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Ridwanullah alaihi majma'in wa ashabuhul kiram ashabun nabi alaihi salatu wasalam semuanya adalah orang-orang yang paling berbahagia bagaimana tidak mereka sudah dijamin oleh Allah keriduan darinya mereka telah mendapatkan predikat sebagai khairun nas sebaik-baik manusia dalam sabda Nabi yang masyhur khairun nasi qarni sebaik-baik manusia adalah generasiku yakni para sahabat thumma alladziina yalunahum kemudian yang sesudahnya para tabi'in thumma alladziina yalunahum kemudian orang-orang yang sesudahnya dan ternyata ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah kembali lagi ketika kita melihat apa yang ada pada para sahabat sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan. Ya. Ternyata mereka adalah orang-orang yang demikian bersemangat di dalam menuntut ilmu ya. dan mengamalkan ilmu. Yang itu adalah as-sa'adah al-haqiqiyah, kebahagiaan yang hakiki tadi. Al-ilmu nafi' wa samaratuh wal amalu salih. Nah. Sehingga mereka para sahabat kita menyaksikan perkara-perkara yang menakjubkan. Perkara yang menakjubkan. Di dalam semangat mereka menuntut ilmu, di dalam semangat mereka mudzakaratul ilm. Di dalam menuntut ilmu mereka bersemangat, di dalam mudzakarah mengulang-ulang ilmu mereka bersemangat. Wa fi nasrihim lil ilm. Dan di dalam menyebarkan ilmu mereka juga bersemangat Wafi fi amalihim lil ilm di dalam mengamalkan ilmu juga demikian bersemangat dalam bab ilmu mereka sangat bersemangat dalam bab mencarinya, dalam bab mudzakarah mengulanginya, dalam bab menyebarkannya, dalam bab mengamalkannya. Syai'un ajib. Sesuatu yang sangat menakjubkan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma kama araftum safara al madinati ila syam Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma safar jauh dari Madinah ke Syam karena mencari satu buah hadis dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais beliau beli onta Beliau persiapkan bekal untuk perjalanan dua bulan berarti. Zahaban wa ihab. Pulang pergi. Karena perjalanan ketiga itu harus ditempuh dalam waktu yang lama. Nah, pengorbanan kita tidak seberapa, ya Ya. Ayam, kolilah, waktu-waktu yang sebentar. Ya, pengorbanan yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan para sahabat perjalanan jauh dari kota Madinah menuju Syam hanya untuk mendapatkan satu buah hadis. Saya katakan kita katakan hanya satu hadis. Namun satu hadis itu bukan sesuatu yang sedikit nilainya. Tetapi lebih besar daripada dunia dan seisinya. Wallahi indah sahabah di sisi para sahabat dan seharusnya di sisi kita umat Nabi Ali Shallallahu Wasallam memandang ilmu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, Maka mereka mencurahkan tenaganya, hartanya, waktunya ya, untuk mendapatkan satu hadis tadi. Bertemu dengan Abdullah bin Unais. Kemudian berkata kepada Abdullah bin Unais, "Wahai Abdullah, saya datang kemari dengan segera karena saya khawatir saya mati belum mendengar hadismu atau saya terlambat engkau mati dulu sehingga saya tidak mendengar hadis itu muafak diberi taufik oleh Allah bersegera ya untuk berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Unais kemudian Abdullah bin Unais menyampaikan hadis yang dimaksud ya yahsyurullahul ibada yawmal qiyamati hufatan uratan buhma pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan manusia dalam keadaan hufatan tidak memakai alas kaki uratan dalam keadaan telanjang buhman dalam keadaan buhman para sahabat bertanya wama buhma ya Rasulullah apa itu buhma kata Nabi alaihi salatu wasallam laisa indahu syai' Mereka tidak bawa apa-apa. lah dirham wala dinar. Tidak bawa apa-apa. Fayunadi munadin. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Kemudian terdengar seruan. Yang seruan itu bisa didengar oleh yang jauh. Sebagaimana yang dekat juga mendengar. Semuanya mendengar. Seruan dari Allah Jalla Wa Ala Allah ya Allah berbicara ketika itu. Anal maliku anad dayyan Aku adalah Al-Malik, aku adalah Raja, Anad Dayyan, aku adalah Zat yang memberikan balasan. Naam, menceritakan tentang kejadian hari kiamat. Ila akhiril hadis. Perjalanan itu tidak sia-sia al muslimin. Menjadikan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu semakin mengerti tentang apa itu hari kiamat. Tafasilihi rincian-rinciannya juga ilmu itu dia sebarkan, beliau sebarkan kepada manusia sampai kepada kita hari ini ya khawatir kiram. Kebahagiaan yang luar biasa dirasakan oleh para sahabat. Naam. Mereka juga bersemangat untuk menyampaikan, bersemangat untuk mengamalkan. Ya. Dan satu lagi khawatir kiram. Mereka juga mengingatkan para tabi'in, murid-murid mereka tentang betapa besarnya nilai ilmu itu. Tidak mencukupkan untuk diri mereka. Tetapi juga berusaha agar orang lain mengerti seperti apa yang mereka ngerti. Dan itu salah satu perjuangan para sahabat sehingga para tabi'in pun menjadi orang-orang yang paling mulia setelah para sahabat. Ini diantara hasil didikan para sahabat sehingga sampailah Al-Quran kepada kita. Sampailah sunnah kepada kita. Dalam keadaan murni. Perjuangan para sahabat. Di samping mereka bersemangat dalam mencarinya, bersemangat dalam mudhakarah mengulang-ulang ilmu, bersemangat di dalam menyebarkannya, bersemangat di dalam mengamalkannya, juga bersemangat dalam mengingatkan manusia tentang ahammiyah wa fadl al-ilm, keutamaan ilmu diriwayatkan suatu saat sahabat Abu Hurairah masuk ke tengah pasar Madinah ketika itu. Melihat manusia sibuk dengan jual beli. Membeli, menjual. Maka beliau pun menyeru manusia. Ya, ada apa kalian di sini? Di masjid ada pembagian warisan Nabi. Ya, yukasam eh, dibagi apa namanya mirasul Nabi Ali Shallallahu Wasallam warisan Nabi sedang dibagi kenapa kalian tidak ke sana Fadhahabu ilal masjid maka mereka pun pergi ke masjid ketika di masjid tidak ada apa-apa mana pembagian warisan itu Faraja'u ilaihi mereka kembali kepada Abu Hurairah mereka mengatakan ya Abu Hurairah tidak ada apa-apa di sana Kata Abu Hurairah, "Mada tarawna?" Apa yang kalian lihat di sana? Kita hanya melihat ada ra'aitu aw ra'aina qauman yusallun. Kita melihat ada kaum yang sedang sholat wa qauman yaqra'una al-Qur'an ya. wa qauman na'am yadhkurul halal wal haram. Kita melihat di dalam masjid hanya orang yang sedang sholat. Kita hanya melihat ada orang sedang sholat Kemudian kita melihat juga ada orang sedang membaca Al-Quran, ada kaum yang sedang muzakarah al-ilm, menyebutkan al-halal wal-haram. Kata Abu Hurairah, waihak, selaka kalian. Ya. Bukankah itu adalah warisan Nabi? Itu yang saya maksud. Itu warisan Nabi yang sedang dibagi. Ya. Bukankah Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan al ulama warasatul anbiya? Wal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhama. Innama warrasul ilma. Faman akhadhahu faqad akhadha hadhin wafirin. Sesungguhnya para nabi atau sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Wal anbiya dan para nabi lam yuwarrisu dinaron wala dirhama tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar. Innama warasul ilma. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambilnya sungguh dia telah mengambil sesuatu yang banyak. Maka di majlis ini juga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah antum ijtahidu fi tahsilil ilm. Antum bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya. Taib ihfadzul Quran, hafalkan Al-Quran. Kemudian juga tegakkanlah huruf-hurufnya. Sebagaimana juga kita menegakkan dalam amalan Iqra'u ahadith rasul sallallahu alaihi wasallam, baca hadis-hadis Nabi. Ihfazuha, hafalkanlah. Pelajari maknanya. Mumpung antum masih muda, masih memiliki kekuatan jasad, kekuatan akal. Ya berbeda dengan kita yang sudah tua, yang sudah semakin mendekati ajal. Naam. Fa ijtahidu bersungguh-sungguh. Dan jangan kemudian merasa ya para ulama masih banyak. Ya. Syekh Robi masih hidup, ya. Syekh Soleh Fauzan masih ada. Jangan seperti itu namanya. Orang-orang yang sepuh akan meninggalkan dunia ini dan yakti daurukum datang daurnya antum semuanya. Naam. Datang daurnya antum semuanya. Sehingga ketika kita tidak berusaha saat ini memanfaatkan awqat, memanfaatkan waktu, ya akan rugi. Nah. Naam. Wabillahi taufiq. <clears throat> di dalam Miftah dari Sa'adah ya, setelah beliau menyebutkan e, Sa'adah al-Haqiqiyah beliau juga menyebutkan kenapa banyak manusia tidak suka dengan yang ketiga ini ya. ini banyak yang berpaling ya. Taib. tentu kalau berbicara sebabnya banyak ya. banyak namun di antara sebabnya karena ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ya. Untuk mendapatkannya itu memang orang butuh juhud, butuh kesungguhan. Ya. Butuh kesungguhan. Kata Yahya ibn Abi Katsir sebagaimana e, disebutkan dalam Sahih Muslim, ucapan beliau kurang lebih maknanya la yunalul ilm bi rahatil jasad ilmu itu tidak didapat dengan jasad yang rohah bersantai-santai itu tidak harus ada usaha harus ada upaya yutlab ilmu itu dicari bukankah Nabi Ali Sulatul wasallam berkata man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu ya ini harus ditempuh jalannya Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang berjalan menempuh sebab-sebab ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka akan Allah mudahkan jalan menuju jannah. Naam. Ditempuh. Ya. Orang tidak suka karena ya tadi tertipu dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang sifatnya kharijiyah, tertipu dengan itu, dengan dunia. Segala sesuatu dinilai dengan dunia. Menuntut ilmu dapat apa? Duduk di masjid dapat apa ya? Pagi baca ayat, baca hadis, nanti pulang baca kitab, setelah itu apa dapat apa? Subhanallah. Bisikan syaitan memalingkan dari sesuatu yang sesungguhnya itulah hakikat kebahagiaan. Itulah hakikat kebahagiaan. Maka banyaklah minta tolong kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah memberikan kepada kita sa'adah dan di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah wa fil akhirati hasanah dan di akhirat juga berikan kepada kami hasanah wa qina azaban nar dan selamatkanlah kami dari azab neraka di dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah disebutkan akwal para ulama tentang makna hasanah. Ya. Taib. Dinukilkan dari Al Hasan Al Basri, rahimahullah, ketika menyebutkan tentang hasanah dunia, ya kurang lebih antum merujuk sendiri, rujuk sendiri dalam kitab tafsir Al Qurtubi. Al Hasan Al Basri mengatakan hasanah dunia adalah ilmu nafi' wal ibadah wal amal salih itu hasanah dunia nah di antara makna hasanah dunia Taib. Dan sesungguhnya hasanah ini bersifat umum. Karena hasanah nakirah. Ya. Fi yani siak ad-du'a yakni huwa fi du'a permintaan kepada Allah doa kepada Allah fayahtamil jami'al hasanat fayashmul jami'al hasanat Allahumma ini ya, Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah berikan aku di dunia ini hasanah hasanah masuk dalamnya rizki yang halal ya keturunan yang soleh ya nah harta yang barokah dan yang lebih dari itu semuanya adalah ilmu nafi wal amalus saleh. Ilmu nafi wal amalus saleh. Nah, maksudnya di sini ikhwan, para ulama ketika menafsirkan hasanatud dunia ya tidak lepas juga dari penafsiran ini. Karena memang dengan ilmu yang bermanfaat dan amalus saleh seorang mendapatkan kebahagiaan. Fahaqiqatu as-sa'adati idzan maka ketahuilah bahwasanya hakikat kebahagiaan itu adalah dengan ilmu yang bermanfaat dan amalus saleh, Ibadatullah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, meninggalkan asyirku billah jalla wa ala. Inilah kebahagiaan yang hakiki ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini barangkali ikhwatul kiram sedikit yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jam berapa ya, Pak? Setengah sepuluh. Baik. Nah, saya akan jawab sebuah pertanyaan yang disampaikan melalui eh, pesan di sini. <clears throat> Pertanyaannya, Ustadz, saya dahulu menzolimi seseorang. Disebabkan hal itu hubungan saya dengan beliau menjadi renggang. Mohon nasihatnya cara saya bertaubat dari kezaliman tersebut. Yang kedua, bagaimana agar hubungan saya dengan beliau menjadi baik seperti sedia kala. Nah, Az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Ya, semua jenis kezaliman. Wa dan sebesar-besar kezaliman adalah asyirku billah kesyirikan kepada Allah. Qala Allahu jalla wa ala, Allah berfirman, "Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Maka sudah sewajibnya kita semuanya ya, berlindung kepada Allah dari kezaliman dan mohon ampun kepada Allah dari kezaliman. Maka nasihat yang pertama adalah bertobat kepada Allah jalla wa ala. Ya, mohon ampun kepada Allah dari kezaliman adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Beliau mengakui kezaliman beliau atas dirinya dan mohon ampunan kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh, ya Allah, Rabb kami, sungguh aku telah mendolimi diriku, zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Seandainya engkau tidak mengampuni kami, Seandainya engkau tidak merahmati kami, sungguh kami benar-benar akan menjadi orang-orang yang rugi. Iya. kezoliman kalau seorang tidak bertobat menjadikan seorang merugi. Dan itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka yang pertama adalah bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian terkait dengan kezoliman kita kepada seseorang, para ulama telah menjelaskan tentang surut at-taubah. Ya jika dosa yang kita lakukan, kezaliman yang kita lakukan terkait dengan hukuk al-adami, hak-hak Bani Adam, maka kita minta halalnya, minta kehalalannya. Kalau itu ada harta, harta yang kita ambil, maka kita kembalikan hartanya. Atau kita minta halalnya. Ya. Afwan dulu saya lapar sekali, butuh banget keluarga, saya lihat anda kok punya ayam jago, saya ambil malam-malam waktu itu saya jual. Ya. Ya. Mohon maaf ya, kalau memang harus diganti saya akan ganti. Insya Allah akan memaafkan ikhwan. Ya. Dan kita sudah berusaha untuk meminta maaf. Ini kalau kaitannya harta. Nah demikian kalau demikian pula kalau sifatnya seorang menjatuhkan kehormatannya, ya, meminta halal kepada orang tadi. Ya. Taib dan juga berusaha untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang telah dia ribai. Nah, penanya tidak menyebutkan jenis kezaliman kepada seseorang. Namun intinya ya, minta kehalalan jika itu terkait dengan harta. Ya. Itu cara bertobat dari kezaliman antum kepada seseorang. Adapun agar hubungan saya dengan beliau menjadi baik seperti sedia kala, tempuh sebab-sebabnya. Ucapkan salam kepada dia, afsus salam. Nah, walaupun dia tidak menjawab salam atau dia bermuka sinis, ucapkan salam padanya. Karena itu menjadi sebab seorang akan saling mencintai. Kita percaya dan yakin dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la tadkhulu la tadkhulu la tadkhulunal jannata hatta tu'minu kalian tidak akan masuk dalam jannah sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu dan kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai' idza fa'altumuh tahabbtum. Maukah aku tunjuki kalian dengan sesuatu yang kalau kalian lakukan kalian saling mencintai? Apa kata Nabi? Afsus salam bainakum. Ucapkan salam. Tebarkan salam. Insyaallah akan menjadikan adanya mahabbah. Ya hilangnya wahsyah bainakuma ya hubungan yang renggang selama ini akan semakin menjadi baik kalau dia belum memulai antum mulai ya ucapkan salam juga mungkin antum bisa memberikan hadiah kepadanya hadiah ya tahadu tahabu saling kalian memberikan hadiah maka kalian akan saling mencintai Naam Jangan meremehkan kebaikan meskipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Ini juga menjadi sebab naam adanya kecintaan. Berbuat baik kepadanya intinya. Ya. Kalau antum bisa berbuat baik dengan harta, berbuat dengan harta, dia sakit, antum jenguk. Hada min hukukil muslimin. Di antara hak-hak seorang muslim atas saudaranya yang lain. Insyaallah taala bersama berjalannya waktu ya akan menjadi baik hubungan insyaallah taala. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Karena hati itu di tangan Allah Jalla wa ala. Dialah yang membolak-balikkan hati. Berdoa kepada Allah agar ya, hubungan antum dengan ya, seseorang ini ya menjadi lebih baik ya. Allah lembutkan hatinya ya. Naam. Apalagi kalau yang dizolimi ini orang tua. Nah, juga tidak tahu ini seseorang ini siapa. Apalagi orang tua. Ya. Antum punya kewajiban lebih untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua antum. Karena keridoan Allah ada pada keridoan mereka. Ridho Allah fi ridho walidain. Keridoan Allah ada pada keridoan apa? Walidain, kedua orang tua. Naam, terus berbuat baik kepada mereka, ya, Abu Hurairah ya ibunya dulu kafirah kafir dulu ibunya ini ibrah bagi kita untuk kita bisa semakin sabar di dalam memperbaiki hubungan dengan seseorang ya. apalagi orang tua kita Abu Hurairah orang yang sangat berbakti kepada ibunya meskipun ibunya dalam keadaan kafirah musyrikah ketika itu bakti yang luar biasa sampai suatu saat Abu Hurairah bersedih karena ibunya mengucapkan kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan terkait dengan Nabi. Sedih luar biasa Abu Hurairah. Kisah ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Maka Abu Hurairah pun pergi meninggalkan ibunya. Sedih luar biasa, menangis. Mengadukan kejadian itu kepada Nabi Ali Shallallahu Ya Rasulullah ibu saya seperti ini, seperti ini. Mengucapkan kalimat yang tidak pantas tentang engkau ya Rasulullah. Tolong doakan ibu saya agar mendapatkan hidayah. Doa ikhwan. Maka Nabi pun mendoakan kebaikan untuk ibu Abu Hurairah. Kembali Abu Hurairah pulang ke rumah. Di depan pintu terkunci pintu rumah. Terdengar suara orang mandi dari dalam. Ya. Ternyata ibunya sedang mandi. Kemudian dibukakan pintu dan sang ibu langsung bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Luar biasa Abu Hurairah ini. Dalam sekejap Allah berkehendak ya, membalikkan hati seseorang yang tadinya berada dalam kekufuran menjadi orang yang sangat cinta kepada Nabi alaihi Wasallam. Maka kembalilah Abu Hurairah kepada Nabi alaihi salatu wassalam yabki sambil menangis. Menangis karena bahagia. Dan itu adalah menangis karena kebahagiaan. Sekali lagi kebahagiaan beliau bukan kebahagiaan harta, ya, bukan kebahagiaan jah, kedudukan, tetapi ternyata kebahagiaan itu adalah kebahagiaan ilmu nafi' wal amalus saleh. Apa yang beliau usahakan berupa amalan, apa yang beliau usahakan berupa dakwah, ya mendakwai ibunya, musmir mengeluarkan buahnya. Ya, ibunya mendapatkan hidayah beriman, dan itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa ya bagi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan iman seorang anak akan berjumpa dengan orang tuanya fil jannah ya dengan iman seorang akan terus persahabatannya ya karena iman al ilmu an nafi wal amalus saleh itu yang akan menyertai ya seseorang di seluruh negeri yang dia lalui darud dunia wa darul barzakh wa darul akhirah ini barangkali pertanyaan yang bisa kita jawab, pertanyaan-pertanyaan yang lain mohon maaf tidak bisa kita menjawabnya.